Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di sore hari ini, Senin 5 al Akhirah 1445 Hijriah bertepatan dengan 18 Desember 2023 kita kembali melanjutkan kajian kita Sahih Bukhari pada pertemuan ke-19 Eh, sebelum kita melanjutkan membaca hadis lanjutan hadisnya maka dari pertemuan yang lalu adalah kita ter terakhir membaca membacakan surat Nabi alaihi salatu wasalam kepada Heraklius sebagaimana dalam riwayat hadis ini maka dari isi surat itu terdapat beberapa faedah penting dari isi surat itu sendiri terdapat beberapa faedah penting sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Talkhis Syarah Al-Jami'is Sahih lil Bukhari. Faedah-faedah tersebut antara lain kata beliau i'lam anna hadhil qid'a mustamilatun ala jumalin minal qawaid wa muhimmatil fawaid. Ketahuilah bahwa potongan atau petikan surat ini mengandung sekian kaedah dan faedah-faedah yang sangat penting. Yang pertama adalah boleh menulis surat kepada orang kafir dalam rangka berdakwah. Yang kedua, berdakwah kepada orang kafir ya, mengajak mereka kepada Islam sebelum diperangi. Dan ini diperintahkan, diharuskan. Harus ada dakwah ajakan kepada Islam sebelum mereka diperangi. Ya, kalau dakwah Islam itu sebelumnya memang belum pernah sampai kepada mereka, berarti dakwah sebelum diperangi ini wajib hukumnya. Namun kalau dakwah Islam itu telah sampai maka mendakwai mereka sebelum diperangi hukumnya mustahab. Faedah yang kedua, apa yang ketiga adalah wajib beramal berdasarkan khabar wahid, berita atau khabar ahad atau hadis ahad. Ya, berdasarkan berita dari satu orang. Kenapa? Karena utusan yang diba yang diperintah oleh Nabi itu membawa surat ini kepada Heraklius yang mana Herat, surat ini berisi akidah yang diutus adalah satu orang ya yaitu kabarnya kabar wahid siapa satu orang itu yaitu dalam dalam hal ini adalah sahabat Dihya al-Kalbi ya dan itu wajib diamalkan kalau seandainya urusan akidah diharuskan mutawatir maka diutusnya sahabat Dihyal Kalbi kepada uh, Heraklius membawa surat Nabi itu berarti tidak sah. Tapi ternyata itu sah dan uh, mengikat atau meng, uh, ada kewajiban kepada Heraklius untuk mengamalkan. Ketika dia menolak maka dia berarti kafir dan menentang. Faedah berikutnya adalah mustahab untuk memulai surat memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun suratnya itu ditujukan kepada orang kafir, namun tetap disunahkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faedah berikutnya adalah boleh safar ke wilayah orang kafir dengan tujuan berdakwah. Ya. Dan boleh pula ketika safar ke negeri orang kafir itu membawa satu ayat dari Al-Quran. Ya, membawa satu ayat dari Al-Quran. Tidak semua. Ya, tidak semua. Karena di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau apa hukumnya membawa Al-Qur'an secara utuh ke negeri kafir. Faedah berikutnya adalah boleh seorang yang berhadas dan kafir untuk memegang tulisan atau surat yang ber ber, yang di situ berisi satu ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang sunnah di dalam aturan menulis surat ya. Itu adalah memulai penyebutan nama dirinya baru menyebutkan pihak yang dituju. Ya, dalam hal ini beliau menulis setelah bismillahirrahmanirrahim min Muhammad abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Sehingga diawali dari penulisnya dulu. Baru kemudian disebutkan pihak yang dituju. Ya, baru ditujukan pihak yang dituju. Nah, ini adalah pendapat sejumlah para ulama ya, walaupun pendapat ini memang ah, masalah ini adalah masalah yang khilafiyah. Masalah yang khilafiyah, namun demikian ulama sejumlah ulama menyatakan bahwa mustahab dalam aturan menulis surat secara syar'i itu adalah dimulai dari nama penulisnya dulu baru pihak yang dituju. Memang di sana ada sejumlah ulama yang membolehkan, ya, membolehkan sebaliknya. Yang dituju dulu baru uh, pihak yang menulis berdasarkan beberapa adillah yang beliau-beliau sebutkan. Kemudian ayol ikhwah di antara faedah dalam dari surat ini adalah bahwa Nabi tidak menyebut Heraklius sebagai raja karena memang kekuasaan dan kerajaan apapun yang tidak berdasarkan Islam maka itu tidak diakui dalam hukum Islam. Namun demikian beliau tetap memperhatikan ya kode etik ketika menulis surat apalagi ditujukan kepada uh, sebuah kerajaan besar walaupun dia kafir yaitu ada kode etiknya tetap menyebutnya maka, dari itu beliau mengganti lafat raja dengan azim azimir Rum. Dan ini salah satu metode dakwah yaitu adanya al-mulatafah ya, kelembutan di dalam berbahasa. Yang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam perintah hikmah di dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Bahkan kepada Firaun sekalipun Allah Ta'ala memerintahkan kepada dua rasulnya Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berucap lembut. Fakula lahu kaulan layinan. Kemudian faedah berikutnya adalah disukainya di dalam menulis surat itu menggunakan al-balaghah wal ijaz, kata-kata yang tepat dan mendalam serta mengena namun ringkas. Namun ringkas. Perhatikan bagaimana Nabi SAW di surat ini sangat ringkas namun mengandung makna yang tepat, mengena dan mendalam. Beliau katakan misalnya aslim taslam. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas. <clears throat> Berikutnya faedahnya adalah barang siapa dari kalangan ahlul kitab yang benar-benar beriman kepada nabinya, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dua kali pahala. Sebagaimana dalam hadis dalam surat ini. Ya, yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan pahalanya pahala untukmu dua kali. Faedah berikutnya adalah penjelasan yang tegas dan sarih tentang kebenaran dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tanda-tanda kenabian beliau yang itu maklum diketahui oleh ahlul kitab. Ya. Diketahui oleh ahlul, ahlul kitab. Termasuk siapa dalam hal ini adalah eh, Heraklius. Tahu dia tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya dia menyatakan ucapan-ucapan sebagaimana di hadis tadi. Nah, hanya saja dia tetap di atas kekafirannya, tidak mau menampakkan Islamnya, tidak mau beriman kepada Nabi alaihi wasallam karena urusan-urusan kepentingan-kepentingan duniawi atau kepentingan kekuasaannya. Faedah berikutnya adalah barang siapa yang menjadi sebab terjadinya kesesatan atau menjadi sebab terhalangnya hidayah, maka dia berdosa. Menanggung dosa tersebut. Ya. Kata Nabi, fa tawallaita, kalau engkau berpaling tidak mau berislam, maka engkau menanggung dosa rakyatmu. Faedah berikutnya adalah disukainya menggunakan amma ba'du dalam khutbah dan di dalam surat. Ya. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Jum'ah memberikan bab Bab man qala fil khutbah ba'da tsana amma ba'du. Ya. Dan siapa yang mengucapkan dalam khutbahnya setelah kalimat pujian kepada Allah mengucapkan amma ba'du dan ini termasuk teranggap sebagai salah satu bentuk fasahah di dalam berbicara yaitu menggunakan kata amma ba'du. Kemudian ya ikhwah, di antara yang terpenting faedah dari surat ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari bahwa dari surat ini menunjukkan bahwa di antara bimbingan Nabi adalah berkirim surat kepada para raja, para penguasa, para pimpinan. Ya. Maka jangan ada seorang pun yang meremehkan dirinya sendiri. Tetap dia menulis kepada raja sekalipun. Ya. Demi apa? Demi dakwah. Tulis kepada raja atau penguasa negerinya atau daerahnya. Ya. Tulis di situ ya apa yang sampaikan kebenaran dan jangan meremehkan, jangan dianggap ah, itu nggak penting, ah, itu nggak akan didengar. Tidak, Justru eh, banyak bisa jadi satu kata saja membekas di kalbu para pejabat atau para pimpinan itu. Ya, mungkin dia tidak mengamalkannya di hari itu tapi itu membekas. Ya, masuk dalam kalbunya dan bermanfaat untuk dia. Atau dia pun bermanfaat untuk orang lain yang dia pimpin, minimalnya untuk dia sendiri. Sehingga yul ya ikhwah rahimani warahmatullah dari dalam hal ini adalah faedah penting yang bisa dipetik, kita petik, kita sebagai muslim berkirim surat sebagai salah satu bentuk media dan cara di dalam berdakwah. Sampaikan surat itu kepada para raja sekalipun, para pembesar dan para pejabat tinggi sekalipun sampaikan ya dan jangan meremehkan diri Anda sendiri. Ya, selama Anda seorang yang berilmu, memiliki hujah, Sampaikan kebenaran, kebenaran itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Kemudian ayol ikhwah rahimani warahmatullah berikutnya setelah surat itu dibacakan ya maka qala Abu Sufyan Abu Sufyan mengatakan falamma qala ma qala wa farigha wa faragha min qiraatil kitab kasura indahu sahab ya. maka setelah Heraklius mengatakan apa yang dia katakan sebagaimana dalam pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dan selesai dari membaca isi suratnya, maka setelahnya banyak sahab yaitu lagat yaitu suara-suara campur suara ini suara itu ramai gaduh. Ya. Yang kata Abu Sufyan di riwayat lain fala adri ma qalu. Aku nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Ya. Maka kathura indahu sahab banyak suara gaduh, wartafati al-aswat dan suara semakin meninggi setelah dibacakannya surat itu. Wa ukhrijna. Ya, maka kami pun dikeluarkan, dipersilahkan keluar. Ya. Itu suasana di dalam istana setelah dibacakannya surat. Fakultu li ashabi hina ukhrijna. Maka aku mengatakan ya kepada teman-temanku ketika kami sudah dikeluarkan Laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Ya, sungguh menjadi besar urusannya Ibn Abi Kabsyah. Amira maknanya azuma. Ya. Urusan Ibn Abi Kabsyah ini, Ibn Abi Kabsyah yang dia maksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah nis dinisbahkannya seseorang kepada kunyah salah seorang kakeknya yang kunyah yang ini kakeknya yang rumit, bukan jalur yang semestinya, bukan ayah ke ayah ke ayah ke ayah gitu, enggak. Tapi cabang-cabang sudah. Ya, ima kak, ayahnya ibunya atau kakeknya ibunya seterusnya gitu. Nah, ini mak adalah apa? kebiasaan orang Arab ketika ingin menghina atau merendahkan seseorang disebutkan dia dinisbahkan kepada nasab kakek tapi yang rumit, yang sulit untuk diketahui. Nah, salah satunya ini cara Abu Sufyan ketika itu. Dia menghina Nabi alaihissalatu di hadapan teman-temannya dengan mengatakan apa? Sungguh telah besar urusannya Ibnu Abi Kabsyah ini. Apa? Kenapa? Innahu yakhafuhu maliku Banil Aswar. Dia ternyata ditakuti oleh Raja Banil Asfar. Banil Asfar ini julukan bagi bangsa Romawi. Kenapa? Karena disebutkan bahwa salah di antara nenek moyangnya ada yang nenek moyangnya yang bernama Rum bin Is. Ya. Rum bin Is itu menikah dengan wanita berkulit hitam, sementara dia kulit putih sehingga anaknya berwarna asfar, kekuningan, ya. Begitu. Atau ada menyebutkan bahwa uh, Sarah istri Nabi Ibrahim itu memberikan hiasan kepada cucunya dengan perhiasan emas sehingga dikenallah keturunannya kemudian apa dengan Bani al Asfar. Ala kulihal Bani Al Asfar di sini adalah julukan lain untuk bangsa Romawi sehingga maksudnya Abu Sufyan adalah bahwa ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditakuti oleh Raja Romawi sehingga urusannya besar dia sekarang Famaziltu mukinan annahu sayadhar hatta adkhalallahu alayyal islam. Maka aku sejak saat itu yakin ya bahwa beliau ini pasti akan menang nantinya. Ya. Hingga akhirnya Allah masukkan Islam ke dalam diriku. Ya, Yakni sejak kala itu aku yakin namun aku gak berani menampakkan keyakinan itu. Hingga sampai Allah masukkan Islam ke dalam diriku. Nah, ketika itu aku berani menampakkan keyakinanku. Ya, yakni Allah berikan hidayah pada Islam. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah sekaligus ini sebagai bisyarah ya terhadap uh, kemenangan dinul Islam, kemenangan Nabi alaihi salatu wasalam sekaligus ini merupakan alam min a'lamin nubuwah, salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau. Nah, sampai di sini selesai berita atau hadis dari Abu Sufyan. Kemudian wakana Ibnu Natur sahibu Ilya wa Hiraql sukufan ala Nasara Syam. Adalah Ibnu Natur. Nah, mulai dari sini itu ucapannya Az-Zuhri. Ya, ucapannya Az-Zuhri yang mana Az-Zuhri di, di hadis Abu Sufyan kemarin atau yang tadi itu meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abi dari Ibnu Abbas dari Abi Sufyan. Kemudian berikutnya selesai hadis Abu Sufyan tadi. Kemudian Ibnu alimam imam Az-Zuhri mengatakan karena Ibnu Natur. Ibnu Natur ini adalah seorang yang ditemui, dijumpai oleh beliau di Damaskus pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Yang kala itu dia adalah sudah berislam yang sebelumnya dia seorang pendeta. Pendeta di Romawi. Ini Ibnu Natur. Sehingga dia mengutip kisah dari Ibnu Natur. Disebutkan bahwa dia adalah seorang pendeta menunjukkan supaya menunjukkan bahwa dia mengerti ya. Mengerti rahasia-rahasia dan hakikat bangsa Romawi dan agamanya. Maka kata dia, Wakana kana Natur adalah sahib Ilya, yakni amir atau gubernur wilayah Yerusalem. Wa Herakl sekaligus temannya Heraklius. Sama-sama pejabat hanya saja Herakl kaisar, raja. Ya. Sukufan ala Nasara Syam, dia itu salah seorang pendeta. Ya. Pimpinan agama Nasara. Ya pimpinan agama Nasara itu sukuf atau uskup bahasa kita. Sukuf pada umat Nasrani di Syam. Ya, ini ini natur. Yuhaddis anna Herakl hina qadima Ilya asbaha yauman khabithan nafs. Ibnu Natur menuturkan ya kata Az-Zuhri, Ibnu Natur menuturkan bahwa Herakl ketika datang dari Ilya itu menjadi kondisinya hari itu khabithun nafas. Jiwanya jelek yakni gundah. Enggak semangat. Ya. Di hari itu yakni di hari terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Ketika dia pulang dari Yerusalem ya, kondisinya khabithun nafas. Enggak baik. Apa? Males, gundah seperti itu. Fakala ba'du bata au bitarakatihi maka salah seorang bitarakahnya ya yaitu punggawa kerajaan bitarakah ya bentuk ini bentuk jamak bentuk mufradnya bitriq punggawa kerajaan Romawi itu bitarakah para punggawa maka salah seorang dari para punggawanya mengatakan qad istangkarna hayatak kami aneh dengan penampilanmu saat ini karena memang Heraklius sedang sedang gundah. Qala Ibnu Natur wa kana Herakl hazzaan yanzur fin nujum. Maka Ibnu Natur mengatakan bahwa Herakel ini dulunya dukun dia yang selalu punya apa punya ilmu nujum sehingga selalu melihat nujum bintang perbintangan. Ini sisi lain dari Herakel, Ya, dari Heraklius yang dia seorang raja yang pintar, jenius, cerdik namun di sisi yang tahu tentang apa Injil punya ilmu tentang Injil sehingga sudah mana sudah kita apa baca hadisnya ya bagaimana kejeniusan dia bagaimana pengetahuan dia tentang Injil sehingga dia mengakui ya bahwasanya adalah nabi yang diutus dan bakal ke, kekuasaannya bakal sampai ke Romawi ya namun ternyata di sisi lain sebagaimana dituturkan oleh Munatur ini adalah dia ternyata seorang dukun yang punya ilmu nujum ya punya ilmu nujum sehingga bisa meramal ya faqalahum hina sa'aluhu maka Herakl mengatakan kepada mereka kepada para punggawanya ketika mereka tanya kenapa kamu penampilannya seperti ini Inni ra'aitu laila hina nazartu fin nujum. Aku melihat malam ini ketika aku memperhatikan kondisi nujum, bintang-bintang itu, malikal khitan qad dhahar bahwa kekuasaan atau kerajaan bangsa yang berkhitan itu telah muncul. Makanya dia gundah. Nah, dia gundah. Karena Herakl melihat ya di sana ada uh, galaksi yang disebut Ulwi itu bergandengan dengan garas galaksi uh, apa namanya? Kalajengking, Scorpion. Ya. Itu galaksi ini kata ilmu nujum itu akan bertemu setiap 20 tahun sekali. Nah, 20 tahun pertama menurut ilmu nujum menandakan lahirnya nabi. 20 tahun berikutnya menandakan turunnya wahyu. 20 tahun berikutnya menandakan kemenangan Khaybar. Ya. Dan terjadinya Hudaybiyah, Umrah, Al-Qadha setelah Hudaybiyah. Ya, Umratul Qadha. Karena Khaybar setelah Hudaybiyah yang itu kemenangan-kemenangan semuanya. Ya. Nah, di hari-hari itulah Herakle mengamati bintang ini, berarti terjadi peristiwa ini. Ya. Maka menurut ilmunya para dukun kali itu bahwa ini sebagai tanda kerajaan bangsa yang berkhitan akan muncul yaitu apa? kekuasaan ini akan beralih ke bangsa Arab. Yang mana bangsa yang berkhitan itu adalah bangsa Arab. Karena itu ketika uh, beliau bertanya, "Faman yahtadinu min hadhil ummah?" Ini sekedar menghibur diri. Siapa di antara rakyat ini penduduk orang sekarang ini yang berkhitan? Maka dijawab oleh para penggawanya, "Laisa yahtadinu illal yahud." Enggak ada yang berkhitan kecuali Yahud. Bangsa Nasara enggak berkhitan. Ya, Yahudi yang berkhitan. Fala yuhimannaka sya'nuhum, maka jangan membuat kamu khawatir mereka. Karena Yahudi hina sudah, kalah ya ditundukkan oleh kerajaan Romawi yang beragama Kristen. Nah, maka kata punggawanya, waktu ila madayini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud." Kamu bisa nulis surat instruksi kepada para gubernurmu untuk membunuh semua Yahudi selesai sudah kamu nggak usah khawatir Yahudi nggak perlu ditakutkan urusannya gampang hina mereka ya ini seperti itu ini Heraklius hanya menghibur diri. Ya, karena dia tahu bahwa yang dimaksud adalah Arab, bangsa Arab. Nah, dan itu telah terjadi dan muncul. Nah, mungkin Anda bertanya, "Kok kenapa eh, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah ini di Sahih Al-Bukhari dalam kitab Badil Wahyi yang ini ada keterangan tentang perdukunan. Yang mana perdukunan itu adalah sesuatu yang tercela ya dalam Islam. Walaupun di masa jahiliyah memang mulia, menjadi posisi memegang posisi yang sangat penting. Tapi ketika Islam maka Allah hinakan dan Allah hancurkan ya. Dan tidak boleh berpegang kepada perdukunan. Namun kenapa di sini Al Imam bukhari kok malah justru menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan perdukunan? Masalah ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Kaifa Al Bukhari irad hadzal khabar al-musy'ir bi al-amril munjimin Kenapa Al-Bukhari menyebutkan kisah ini yang menunjukkan menguatkan berita dari Munjimin ahli nujum. Ya, wal i'timad ala ma tadullu alai ahkamuhum dan percaya pada hukum mereka. Kenapa? Fal jawab, jawabannya annahu lam yaqsud dzalik. Al-Bukhari enggak bermaksud itu. Bal qasada ayyubayyina annal isyarat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at min kulli tariq wa ala lisan kulli fariq. Namun maksud Al-Bukhari untuk menunjukkan, untuk menjelaskan bahwa isyarat penunjukan-penunjukan tentang kedatangan Nabi dan tentang kemunculan Nabi saw Alaihi Wasallam itu datang dari semua jalan, oleh semua lisan setiap kelompok, oleh lisan semua kelompok, baik dukun, ahli nujum, baik dia ahlul hak maupun ahlul batil. Jin maupun manusia, semuanya dengan kehendak Allah, Allah tundukkan mereka untuk menunjuk kepada kedatangan Nabi Alaihissalam. Sehingga di dunia dardukunan pun ada petunjuk, ada tanda Allah gerakkan itu dengan izin Allah di dunia perdukunan di kalangan jin sekalipun tanda-tanda itu tampak. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu. Maka yol ikhwah rahimani ini, ini justru menunjukkan apa? Keagungan, kebesaran rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang dengan kekuasaan dan kudrahnya Allah gerakkan semuanya untuk melihat tanda-tanda kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam dan tanda-tanda kebenaran nubuah beliau, tanda-tanda kebenaran kenabian beliau. Maka kata Ibnu Ibn Hajar, wahada min abda ma yushiru ilaihi alim au yajnah ilaihi muhtaj. Ini sungguh di antara hal yang paling menakjubkan yang ditunjukkan oleh seorang alim. Ya. Atau sesuatu yang sangat indah yang ditunjukkan oleh seorang ingin berhujjah. <clears throat> Taib. Fabainama sehingga di sini adalah apa? ilmu pedukunannya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat adanya tanda-tanda datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Herakl mengetahui mendapati petunjuk tentang Nabi alaihi salatu wasallam dari dua jalan. Yang satu hak, yang satu batil. Yaitu dari kitab terdahulu, yang ini hak, yang kedua dari jalan perdukunan yang mana ternyata dia juga seorang dukun. Fabainamahum ala amrihim utia Herakl birojulin arsalabihi maliku ghassan. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba datang seseorang yang dikirim utusan atau datang seseorang utusan raja Ghassan. Yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan membawa berita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Herakl Qala idhabu fanduru amuhtatinun huwa amla. Ya. Ketika Herakl ingin mendapat berita dari utusan itu, maka Herakl menginstruksikan bahwa orang itu kamu lihat apakah dia berkhitan ataukah tidak. Fanadharu ilaihi fahaddatsuhu annahu muhtatinun. Maka para tentaranya pun melihat membawa utusan itu dan setelah itu diketahui bahwa dia adalah berkhitan. Ya. Wasa'ala anil Arab. Maka berikutnya Herakl bertanya tentang Arab. Faqala hum yahtatinun. Mereka orang-orang Arab semuanya berkhitan. Ya. Sehingga di sana ternyata terbukti bahwa ada bangsa lain yang berkhitan selain Yahudi, yaitu bangsa Arab. Yang mana bangsa Arab mewarisi ini dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakalah Herakl, hada maliku hadhil ummah qad zahar Kalau begitu ini kerajaan umat ini telah tampak, telah muncul, telah menang. Ya. Thumma kataba Herakl ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Herakl menulis surat kepada salah seorang temannya di kota Romawi, apa di kota Roma. Wa kana nadhiruhu fil ilm Ya, dia sederajat sebanding dalam hal ilmu dengan dia, keilmuannya sama. Wasara wasara Herakl ila Hims falam yarmi Hims hatta atau kitabu kitabun min sahibihi. Ya. Lalu dia berjalan menuju ke Hims dan tidaklah dia belum dia sampai ke Hemes kecuali telah datang surat balasan dari temannya itu. Yuwafiq ra'ya Herakl ala hurujin nabi wa annahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam surat balasannya itu, ya temannya tadi mengat setuju dengan pendapat uh, Herakl bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah muncul, telah keluar, dan dia meyakinkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Sehingga sebenarnya Herakl dan temannya ini yang disebutkan dalam riwayat lain sebagai Dagatir. Ya, Dagatir Ar-Rumi namanya itu sama-sama percaya yang kemudian ad berani menampakkan keislamannya sebagaimana dalam riwayat lain yang dalam kisah dalam sirah Ibnu, ishak Ibnu Ishaq dan yang lainnya dagatir berani menampakkan keislamannya yang kemudian dia akhirnya dibunuh oleh Romawi oleh orang-orang Romawi ya, dia pimpinan di kota Romawi di kota Roma adapun Herakl ketakutan dan dia lebih memilih mempertahankan kekuasaannya Ya. Maka Heraklius tidak berani menampakkan keislamannya, tidak berani menampakkan keyakinannya. Ya. Maka sebagaimana uh, yang kita jelaskan dari pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Herakl tetap di atas kenasraniannya, tetap di atas agama Nasrani. Ya. Fa'adina Herakl li Rum fi daskaratin lahu bihimus. Maka akhirnya Herakles meminta izin kepada para eh, atau mengizinkan kepada para punggawa, para pembesar kerajaan Romawi untuk masuk ke Daskara. Daskara itu sebuah istana yang tertutup benteng yang di situ ada rumah-rumahnya. Ya. Istananya yang ada di kota Hemus, thumma amara bi abwabiha faghulliqat. Ya, dipersilakan masuk mereka semuanya lalu dikunci pintu gerbangnya. Thumma ittala. Kemudian dia muncul. Memunculkan diri ya, di hadapan para punggawa kerajaan itu. Faqala ya ma'syarul Rum. Wahai bangsa Romawi. Halakum fil wala fil falah warushd. Wa ayathbuta mulkukum fatubayi'u hadan nabi. Wahai bangsa Romawi. Tidakkah kalian berada di atas al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, warusdu, jalan yang lurus. Dan tidakkah kalian ingin kerajaan kalian ini tetap kokoh? Ya, maka caranya adalah fatubayi dan nabi. Hendaknya kalian mau berbaiat kepada nabi ini. Demikian ucapan Heraklius kepada mereka. Yang mengajak mereka untuk mau berbaiat kepada nabi ini. Ternyata apa reaksi kaumnya? Fahalsu haisata humur. Fahasu haisata humuril wahash ilal abwab. yakni mereka pun lari, berebut seperti uh, larinya eh, keledai-keledai uh, liar. Semuanya berebut menuju pintu keluar. Ya. Ini diperumpamakan dengan apa? Larinya himar atau keledai-keledai, keledai-keledai yang dungu. Karena mereka ternyata mirip keledai nggak punya akal. Kalau seandainya mereka memahami kata-kata Herakl dalam ajakannya itu untuk falah, untuk sukses dan untuk di atas hidayah ya. Dan agar kerajaannya tetap kokoh. Hendaknya mau berbaiat kepada nabi ini, namun ternyata mereka dungu. Lebih dungu daripada keledai tadi itu. Akhirnya mereka berusaha kabur, semuanya berebut menuju pintu. Ternyata apa? Fawajadu qad hulliqat. Ternyata mereka mendapati pintunya tertutup, terkunci sudah, tergembok. Falamma ra'a Herakl nafratahum wa ayisa minal iman. Qala rudduhum alayya. Akhirnya Herakl enggak udah putus asa. Ya, mereka ternyata kenyataannya lari kabur dan Heraklius merasa putus asa dari imannya mereka. Dan Herakl nggak berani menampakkan imannya. Tidak seperti temannya Dagatir Ar-Rumi tadi itu. Ya. Lalu dia akhirnya mengatakan apa? Dia sayang sama kekuasaannya. Heraklius lebih sayang kepada kekuasaannya. Kala rudduhum alayya. Kembalikan ya, mereka kepadaku, rakyatku tadi, para para punggawanya, para pembesarnya, kembalikan kepadaku. Wa qala inni qultu maqalati anifan aku mengatakan ucapanku barusan itu akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Aku hanya mau menguji sejauh mana berpegang teguhnya kalian kepada agama kalian. Faqat itu. Ya. Maka aku telah melihat membuktikan kalian berpegang teguh pada agama kalian yaitu agama Nasrani. Ini ternyata berbalik. Ya, Heraklius berbalik yang tadinya dia mungkin mau menunjukkan imannya sehingga mengajak berusaha mengajak ternyata dia ternyata lebih ketakutan ternyata dia lebih sayang kepada kekuasaannya ya dia panik ketika umatnya ternyata malah kabur malah lari meninggalkan dia ketika dia mengajak para pembesarnya itu kepada Islam ketika mengajak para pembesarnya itu untuk berbaikat kepada Nabi alaihi salatu wasalam Maka dia merasa kalau saya terus seperti ini, saya tetap berbaikat kepada Nabi, berarti rakyatku dan pembesar kerajaanku akan meninggalkan aku. Maka akhirnya dia pun mengucapkan kata-kata ini tadi. Aku hanya tadi hanya menguji kalian saja. Maka aku telah membuktikan kalian memang orang-orang yang berpegang kepada agamanya. Fasajadulahu. Dan betul, akhirnya rakyatnya dan para pembesar tadi yang tadinya lari, ya, mendengar ucapan Heraklius yang terakhir ini, akhirnya mereka pun bersujud, waradu anhu sujud kepada Heraklius dan ridho kepada Heraklius. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakl. Maka itulah akhir berita Heraklius. Yakni akhir dia, beritanya dia terkait dengan surat ajakan atau dakwah Nabi Alaihissalam kepada dia yang mengajak kepada iman. Wa illa setelah itu ada berita-berita lagi tentang Heraklius. Ya, perawi mengatakan zalika akhir sya'ni Herakl. Bukan artinya setelah itu Herakl nggak ada berita lagi atau dia mati setelah itu enggak. Tapi berita tentang Heraklius terkait dengan uh, surat yang dikirim oleh Nabi mengajak dia kepada Islam. Ya. Wa illa Herakl setelah itu masih ada berita karena Heraklius ternyata nggak lama setelah itu ya memerangi kaum muslimin di perang Mu'tah. Ya. Dan juga di perang Tabuk. Ya. Dan Nabi di perang Tabuk itu masih mengirim surat lagi kedua kalinya. Ya. Ini ada beberapa berita lagi pada terkait dengan Heraklius. Yang semuanya itu menunjukkan bahwa Heraklius tetap di atas kekufurannya. Kemudian ayol ikhwah rahimani warhamkumullah menutup Eh, kajian kita di kesempatan sore hari ini sekaligus mengakhiri uh, pembahasan hadis ketujuh di kitab Batil Wahyi ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan apa korelasi hadis ini dengan bab. Ya. Kata beliau, karena urusan imannya Heraklius ini ini masih mubham belum benar-benar jelas karena dia nggak mau beriman itu ya ada kemungkinan karena dia takut lebih membela kekuasaannya takut dibunuh atau ada kemungkinan dia tidak mau beriman itu karena tetap di atas keraguan ya maka karena dia tetap di atas keraguannya sehingga dia mati kafir. Ya. Sehingga eh, perawi menutup hadis tadi itu dengan mengatakan inilah akhir urusannya atau akhir berita Heraklius. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, khatama bihil Bukhari hadal bab. Demikianlah Al-Bukhari menutup bab ini dengan hadis ini tadi alladzi istafta istaftahahu bihadithil a'mal bin niat. Yang mana bab ini beliau mulai dengan hadis niat yaitu innamal a'mal bin niat. Ka'annahu qal. Di sini secara tersirat seakan-akan beliau mengatakan ya in sadaqat niyatuh intafa'a biha fil jumlah wa illa faqad khaba wa khasir apapun kondisinya Heraklius kalau niat dia memang benar, kalau niat dia memang jujur, maka dia akan mendapatkan manfaat secara global. Kalau tidak, niatnya nggak jujur, niatnya nggak benar, maka pasti dia akan rugi dan menyesal. Ya, dia pasti akan rugi dan menyesal. Sehingga inilah pentingnya an -niyah. Maka kalau kita memang jujur, benar niat kita dalam berislam, dalam beriman, termasuk benar niat kita di dalam mempelajari as-sunnah yang akan disampaikan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya ini, maka kita akan mendapatkan manfaat dari niat itu. Jika tidak, maka kita pasti merugi. Walaupun kita belajar, walaupun kita membaca hadisnya, namun niat kita nggak benar, maka khabawa khasir. Sungguh dia akan merugi dan menyesal. Maka dari sini kata beliau, kata Al-Habib Ibn Hajar, fadhaharat munasabatu irat kisah Ibn Natur fi bad'il wahyi. Tampak keselarasan penyebutan kisah Ibn Natur ini dengan kitab Bad'il Wahyi. Karena sangat sesuai dengan hadis Al-A'mal bin Niyat yang ada di awal bab. Dan di sini pula diambil apa? Bara'atul ikhtitam. Ya, kecerdasan penulis di dalam memberikan kata penutup. Ya. Setelah beliau menunjukkan baraatul istihlalnya, kecerdasan dan kejeniusan beliau di dalam membuka, mengawali karya tulisnya, maka sekarang beliau tunjukkan baraatul ikhtitam di dalam menutup, mengakhiri bab ini. Ini hadis Ibnu Natur yaitu kisah yang kedua yang tadi yang kita bacakan, yang kita baca di pelajaran ini atau pertemuan ini. Fa'in kila, kalau ada yang bertanya, ma munasabatu hadis Abi Sufyan? Kalau begitu apa korelasi hadis Abi Sufyan yang awal? Ya, pertanyaan-pertanyaan Heraklius kepada Abi Sufyan dan juga isi surat. Surat Nabi kepada Heraklius. Apa keterkaitannya hadis Abi Sufyan itu tentang kisah Heraklius dengan kitab Badil Wahyi? Fal jawab, maka jawabannya adalah annaha tadammanat bahwa kisah itu mengandung penjelasan kaifiyah halin nas ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ibtida. Penjelasan bagaimana kondisi manusia terhadap Nabi dalam turun awal turunnya wahyu itu. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang duafa. Dan bahwasanya mengakui bahwa Nabi itu du nasab, mengakui bahwa Nabi itu jujur. Ya. Termasuk ada manusia setipe Heraklius ini tahu kebenaran, mengakui itu hak, namun tidak mau beriman. Lebih sayang kepada kekuasaannya. Ya, sekaligus tadi menunjukkan bahwa kebenaran atau bahwa berita tentang munculnya nabi dan kebenaran nubuah beliau itu datang dari berbagai jalan. Bahkan diketahui diakui oleh Heraklius dan ditakuti oleh Romawi. Ya, ditakuti oleh Heraklius, raja Romawi dan berita kemenangan Nabi alaihi salatu wasalam. Ini sisi yang pertama. Wali annal ayah al-maktubah ila Herakl dan sisi yang kedua karena ayat yang ditulis kepada Heraklius itu ya, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum yang merupakan ayat yang berisi dakwah, ajakan kepada Islam multaimah selaras ma'al ayah allati fit tarjamah dengan ayat yang dicantumkan oleh Al-Bukhari di awal judul terjemah yaitu firman Allah taala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuh dan Allah telah mengatakan syara'alakum minad din ma wassa bihi nuha ya. fabana maka kata beliau jelaslah annahu auha ilaihim kullihim an aqimuddin menunjukkan bahwa Allah taala kalau kita renungkan tiga ayat ini ayat di awal bab inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuh ayat syara lakum minad din ma wassa bihi nuhan ila akhiril ayat dan juga ayat Ta'alau ila kalimatin sawa maka tampak jelas bahwa Allah mewahyukan kepada para nabi semuanya untuk menegakkan agama. An aqimuddin. Inilah makna firman Allah Ta'ala kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Satu. Kalimat persatuan yaitu menegakkan agama. Bagaimana menegakkan agama ini? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Adalah kita tidak mengibadah, tidaklah beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan satu sama lain kita tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah taala dalam urusan syariat. Barakallahu fikum. Inilah penjelasan penting terkait hadis ini. Ya. Yang semoga penjelasan ini benar-benar memberikan manfaat yang besar pada kita, ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan tentang nubuah Nabi alaihi salatu wasallam kebenaran kenabian beliau sekaligus tentang peristiwa-peristiwa penting seputar badil wahyi, awal permulaan datangnya wahyu. Sampai di sini dan nanti berarti kita akan berpindah pada lanjutannya yaitu kitabul iman. Ya, kitabul iman yang kita akan mempelajari hadis-hadis dalam kitabul iman dari sahihil Bukhari. Sampai di sini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh